Tema ini saya pandang juga sangat penting untuk anggota. Untuk para hadirin sekalian yang masuk dalam jajaran Polres Selayar untuk diterapkan pada masing-masing individu kita dan untuk disampaikan kepada masyarakat luas penyuluhan kepada masyarakat tema kita ialah bimbingan syariat di dalam bermasyarakat supaya kita menjadi muslim yang tidak hanya bertakwa kepada Allah, yang soleh kepada Allah, yang taat beribadah kepada Allah, Habrul minallah, tapi juga sebagai seorang muslim yang bagus akhlaknya, bagus adabnya, bagus interaksinya terkait dengan lingkungannya dan masyarakatnya. Sehingga akan terbina masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, yang saling mencinta, saling menyayangi, tidak ada pada mereka ragam kasus kemasyarakatan. Para hadirin rahimakumullah, Terkait dengan masalah tema yang kita angkat. Satu poin penting yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing tentang agama kita, agama Islam. Yaitu bahwasanya agama Islam yang kita peluk selama ini adalah din rahmah. Agama yang menebarkan kasih sayang ini adalah misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada umatnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi melainkan untuk menebarkan rahmat bagi alam raya ini. Sehingga agama Islam itu misinya rahmatan lil alamin menebar kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Ini sekaligus menggambarkan kepada kita Islam itu agama yang indah, mencintai keindahan, agama kasih sayang, mencintai kasih sayang, menebarkan rahmat, mencintai rahmat untuk hamba-hambanya, untuk semua makhluknya Allah Azza wa Dikarenakan para hadirin rahimakumullah, bimbingan Islam ini bimbingan yang terbaik. Dikarenakan datangnya langsung dari Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Dikarenakan disampaikan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok nabi yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi, sungguh di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Rasul dijuluki dengan nabiyur Rahmah, Nabi yang menebarkan kasih sayang. Maka bimbingan Islam yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, di hadisnya Rasulullah SAW, yang dijabarkan oleh para ulama kita di buku-buku mereka, bimbingan yang indah, bimbingan yang menebarkan kasih sayang, bimbingan yang pasti bermaslahat, bimbingan yang membawa kemanfaatan untuk pribadi, masyarakat, kemanfaatan duniawi dan kemanfaatan ukhrawi. Ini yang harus diyakini dari masing-masing kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, di Al-Isra tentang Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam sesungguhnya Al-Qur'an ini kitab sucinya kaum muslimin ini pegangan kita ini memberikan bimbingan kepada perkara yang paling akwam disebutkan dalam buku tafsir akwam itu aswab bimbingannya benar Adil, bimbingannya adil. Aslah, bimbingannya pasti membawa kemaslahatan. Ini yang harus kita yakini tentang agama kita. Seorang muslim harus tahu ini. Yakin apa yang dibimbingkan dalam Islam itu yang benar. Itu yang adil. Itu yang membawa kemaslahatan. Maka pelajari, ilmui, amalkan cintai, pegangi, sebarkan kepada masyarakat supaya mereka semuanya terbimbing dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Para hadirin rahimakumullah, di antara indahnya bimbingan Islam, di antara rahmat Islam ialah bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Kita sebagai orang muslim dibimbing, diajari bagaimana menjadi sosok muslim yang menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Muslim yang menebarkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakatnya. Muslim yang bisa menyampaikan kebaikan, memberikan penyuluhan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Dan saya katakan di awal, Bapak-bapak sekalian yang di depan saya sekarang ini sebagai anggota Polres Selayar ini, sosok yang harus paling tahu dalam masalah ini. Panutan masyarakat, pengayom masyarakat, penjaga masyarakat, pengaman masyarakat. Bukan semata-mata dari keamanan, tapi juga harus menjadi contoh baik pada kelakuannya, tingkah lakunya, adatnya, akhlaknya di contoh masyarakat. Dan misinya juga menebarkan itu semua di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan penyuluhan kepada mereka semua, menjadi masyarakat yang tenang, masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang guyub, masyarakat yang saling mencinta, jangan banyak ribut, jangan banyak bertikai, jangan banyak bersengketa dan segala macamnya. Maka Bapak sekalian, ini merupakan pihak-pihak yang harus lebih mengerti tentang bimbingan ini. Para hadirin rahimakumullah, untuk memahamkan pembahasan yang sangat panjang ini sesungguhnya, akan saya bikin beberapa sub-sub pembahasan supaya mudah dipahami. Bimbingan Islam dalam bermasyarakat itu ada beberapa bimbingan utama, bimbingan utama yang sangat besar. Yang pertama, bermasyarakat itu harus dibangun di atas prinsip akhlakul karimah. Yang pertama. Yang kedua, Islam memberikan bimbingan yang begitu mulia khusus untuk muslimin. Dengan bimbingan ukhuwah Islamiyah. Merajut persaudaraan antar kaum muslimin dengan dasar keislaman, dengan dasar keimanan. Muslim itu bersaudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Ini untuk pengamanan Dikarenakan tidak semua masyarakat itu orang baik. Begitu Pak ya? Apa semuanya baik? Nyatanya tidak. Banyak pelanggaran di sana. Banyak kasus di sana. Banyak kemungkaran-kemungkaran di sana. Maka di samping kita menebarkan kebaikan, kita juga harus mencegah dari kemungkaran. Apalagi sosok pemerintah, TNI Polri, Dikasih wewenang khusus dalam Islam untuk menangani masalah ini. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tiga bimbingan utama Islam dalam bermasyarakat. Ada akhlakul karimah untuk semua pihak, ada ukhuwah islamiyah untuk kaum muslimin, dan ada prinsip yang mengamankan mereka semua. Yang ma'ruf perintahkan, yang mungkar dicegah, diselesaikan. Pada pembahasan masing-masingnya ada rincian-rincian yang harus dipahami. Saya mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah bimbingan Islam dalam bermasyarakat dibangun di atas akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini harus ada pada kita dulu. Baru orang lain yang kita sampaikan akhlak mulia. Masing-masing kita sebagai seorang muslim, khususnya sebagai anggota, masing-masing kita harus memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Dikarenakan kita sebagai percontohan masyarakat, baru kemudian sampaikan kepada mereka akhlakul karimah ini. Akhlakul karimah ini merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mengajarkan tauhid, ibadah yang benar, akidah yang benar, tapi juga akhlak. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Ini lafadznya hadis yang masyhur makarimal akhlak. Sesungguhnya aku kata Rasul, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Saya bawakan ini supaya yang pertama memotivasi kita untuk memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, ketika kita sebagai muslim dan sebagai anggota memberi penyuluhan kepada masyarakat supaya memiliki akhlakul karimah. Tindakan kita itu ibadah kepada Allah. Tindakan kita itu sama dengan menjalankan misi Rasulullah SAW plus misi instansi kita berpahala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam akhlakul karimah itu panjang. Karena akhlakul karimah ini terkait dengan masing-masing pihak yang kita harus interaksi dengannya. Yang intinya adalah bimbingan Islam ketika bersikap, ketika berinteraksi dengan orang tadi. Ada akhlak kepada orang tua. Bimbingan Islam jelas birrul walidain. Kita sebagai anak diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dengan segenap yang kita mampu dengan ucapan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, amalnya kita, perbuatan kita, harta benda kita, semuanya. Birul walidain diminta untuk menjadi muslim yang berbakti kepada orang tua. Amalan ini lebih utama daripada kita berperang, berjihad, melawan musuh di medan tempur. Amalnya ini. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Beliau bertanya kepada Rasul tentang ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha Sholat pada waktunya. Ini haknya Allah. Tanya lagi, semai. Apa lagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, biril walidain. Berbakti pada kedua orang tua. Semai. Apa lagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Nomor tiga. Yang pertama, haknya Allah, sholat yang kedua, haknya orang tua berbakti kepada mereka. Yang dibawanya lagi, jihad fi sabilillah, haknya Islam. Kata para ulama, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib ain. Berjihad itu fardu kifayah. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibanding jihad. Dari sini pula diambil faedah oleh para ulama. Kalau ada orang yang mau berjihad di sabilillah harus izin orang tua. Pak, Bu, mau jihad. Tidak boleh. Maka haram bagi Anda untuk berjihad. Orang tua melarang. Ini jihad ya bukan teror ya, tapi jihad yang betul-betul syar'i. Itu di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih kita kasih gambaran Rasul yang memimpin para sahabat yang sebagai pasukan. Anda kepingin ikut rombongan jihad ini yang jelas keutamaannya harus izin kepada siapa? Orang tua, bapak, ibu, daeng mau jihad. Nangis orang tuanya. Oh jangan, nah, nanti kamu begini, begini, begini, begini, begini, jangan. Maka Anda harus lebih berbakti kepada orang tua daripada harus jihad sendirilah. Dari sini pada faedah oleh para ulama kita, aman berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal dibandingkan dengan semua amal yang fardu kifayah. ya, jihad fardu kifayah, berdakwah kepada Allah itu fardu kifayah, sholat jenazah fardu kifayah, Ketika Anda sebagai seorang dai, ada kan dai di satuan? Adalah bagian rohaniawan. Itu kan dainya, Pak. Ditugaskan di selayar, Anda orang Makassar. Di sini harus minta restu orang tua. mbak Bu, Daeng ditugaskan di selayar. Jangan Bapak nggak setuju, ibu nggak setuju, dimakan saja. Sudah tua kita ini. Kira-kira berangkat tidak ke selayar? Lo nggak diem. Berangkat nggak? Oh berangkat. Wah nggak bakti sama orang tua tadi sama ya. Berdakwah itu fardu kifayah, berbakti sama orang tua fardu ain, lebih mengutamakan orang tua daripada fardu kifayah. Secara ilmunya tidak boleh berangkat. Harus berbakti ngurusi orang tua. Pak tugas di sini harus ada lobby lobby yang bagus kepada orang tua. Intinya minta restu. Saya yakin kalau urusan pekerjaan diizinkan sama orang tua. Tapi minta restu itu penting. Mau berangkat ke Selayar, minta restunya. iya berangkat nak. Itu yang paling penting. Bakti kepada orang tua. Saya misalkan sebagai seorang dai diundang sama bapak ke selayar. Harus kifayah. Saya sampaikan kepada orang tua saya. Kalau saya manggilnya abah, bah, saya diundang bapak Kapolres Selayar ke Selayar. Dia bilang, jangan, jangan pergi. Loh kenapa? Pandemi. Misal. Ya mohon maaf. Walaupun beliau waliul amr, sosok penguasa, tapi karena ajakannya-ajakan yang sifatnya fardu kifayah, orang tua saya melarang, saya nggak berangkat. Jadi mohon maaf, baru sekarang saya berangkat. Beliau meminta saya tahun kemarin, baru saya berangkat. Di antara alasannya, orang tua saya melarang, jangan. Ya saya bilang, mohon maaf pak, nggak bisa. Beliau memaklumi saya, alhamdulillah. Jadi saya nggak nggak memegang penguasa saya. Entar ustaz. Di sini pula dikatakan oleh para ulama, kita berbakti kepada orang tua itu lebih afdal daripada amalan sunnah. Amal-amal yang sunnah. Puasa sunnah, sholat sunnah, amal yang sunnah yang lainnya. Ketika kita hendak mengerjakan amal yang sunnah, orang tua kita memanggil. Dan harus segera dipenuhi panggilannya. Batalkan amal sunnah tadi Penuhi panggilannya orang tua. Itu ibadah besar, lebih afdal. Kita sedang sholat, Masya Allah, termasuk anggota yang taat. Dia diharapkan untuk semua pihak. Pagi-pagi duha di masjid Polres. Allah Akbar, kan gitu ya Polres. Dengaran dari samping manggil. Deng, sini Deng. Suara ibu. Bagi sholat, Allahu Akbar, dikeraskan takbirnya supaya ibu paham. Lagi sholat kan gitu ya. Dengar dia. Teng, cepat kemari. Ibu perlu. Di sini Anda harus membatalkan sholat duhanya. Batalkan duhanya langsung ke ibu. Ada apa, Pak? Itu disyariatkan. Dikarenakan berbakti kepada ibu itu fardu ain yang Anda kerjakan sunnah saja. Bantahkan buahnya ke ibu. Difahami Pak ya? Bapak ingin puasa sunnah. Entah sunnah syawal, enam hari. Entah hari Kamis, entah Senin. Ingin puasa. Anda udah makan sahur. Pagi hari ketemu sama orang tua, mereka bilang, eh, tolong potongkan saya ayam kampung. Ada apa Mama? Mama ingin makan bersama kamu nanti siang. Hmm, menunya ayam kampung. Ma, saya lagi puasa. Puasa Syawal atau puasa Senin atau puasa Kamis. Pokoknya mama minta makan siang sama kamu. Ini gak ada lagi waktu. Kesempatan mama untuk ketemu sama kamu, makan siang sama kamu, ayam kampung. Ya apa ini? Anak yang soleh, siap. Ya. Disiapkan semuanya segala macam, makan sama mama. Ma, saya puasa, nemeni aja ya. Oh enggak, makan. Batalkan puasa anda, makan dalam rangka untuk mentaati ibu kita, orang tua kita. Jangan merasa, wah ibadah saya jadi kacau. Oh enggak, enggak ada yang kacau. Anda justru mengamalkan sebuah ibadah yang lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Berbakti kepada orang tua. Ini yang kadang kurang dipahami oleh kebanyakan kita. Wah mama ini menghalangi orang ibadah aja. Ini yang, yang taat ibadah ya. Yang nggak seneng ibadah malah seneng. Baguslah kalau gitu saya mau ke mama aja lah. Enggak. Tapi kita ada niat di situ. Ibadah kepada Allah dalam bentuk berbakti kepada orang tua. Apalagi perkara mubah. Berbakti kepada orang tua itu lebih diutamakan daripada amalnya sifatnya mubah. Namanya orang tua terkadang agak sedikit rewel, apalagi sudah mulai tua kan gitu ya. Nah, lihat anaknya. Anak saya ini suka sekali main futsal. Berapa kali itu kakinya terkilir itu. Dia kasih ultimatum. Kamu tidak boleh lagi main futsal. Ya, Bapak sama ibu nggak ridho, nggak mau kamu e, cedera lagi. Berhenti main futsal, ganti yang lain, imbang aja. Nah, begitu. Ya udah berhenti main futsal. Perkara mubah. Perintah orang tua, fardu ain kamu taati. Kalau kamu tinggalkan itu tadi karena Allah Azza wa Jal dan dalam rangka mentaati orang tua, Anda berpahala. Ganti yang lain. Apa mama kira-kira? Pimpong aja. pakai yang pimpong. Ganti olahraga pimpong. Kalau bulu tangkis boleh. Boleh. Bulu tangkis silakan. Ganti olahraganya. Dalam rangka untuk mentaati orang tua. Dahulu di kalangan salaf. Mereka tidak sempat berangkat haji. Bukan karena nggak mampu. Tapi dikatakan merawat ibu. Mamanya sedang sakit keras. Sudah sangat tua. Tidak mau ditinggal sama anaknya. Rela sekian tahun lamanya nggak bisa berhaji. Padahal dia mampu untuk mengurusi ibunya, mengurusi mamanya sampai mamanya wafat. Dikebumikan baru dia punya kesempatan berhaji. Ini yang penting ditanamkan untuk masing-masing kita. Masing-masing kita dituntut untuk memiliki akhlakul karimah kepada orang tua kita. Jadilah anak yang berbakti, barokah hidup Anda. Setelah itu sampaikan kepada masyarakat mendapati kasus tengah masyarakat ada anak yang kemudian membangun sama orang tuanya. Jangan main hukum. Terakhir itu, kasih penyuluhan. ceramai dia, betapa mulianya orang tua ini, betapa agungnya haknya mereka. Terangkan poin-poin tadi, kasih penggambaran. Kamu berbuat begini, lebih utama ini, terus begitu. Supaya dia sadar, orang tua itu segala-galanya. Di kalangan makhluk, terkait dengan haknya. Ketentuan cuma satu, bukan dalam rangka berbuat dosa kepada Allah Azza wa Ketika orang tua memerintahkan kepada kita untuk berbuat kemaksiatan, jangan kamu taati. Mohon maaf, yang ini perkara dosa, tidak bisa kami taati. Ini yang pertama. Yang kedua, kita biasa berinteraksi dengan satu keluarga kita yang sudah punya pasangan. Kalau yang jomblo belum. Ada yang jomblo di sini? Angkat tangan coba. Oh masih banyak. Ya sudah. <clears throat> nah, yang sudah berkeluarga pasti ada interaksi dengan pasangannya. Nggak begitu ya? Kalau dia laki-laki dengan istrinya, kalau dia perempuan dengan suaminya. Dalam Islam diajarkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Bagaimana sosok suami memiliki akhlak yang mulia kepada istrinya. Bagaimana istri menjadi sosok wanita yang berakhlakul karimah kepada suaminya. Sehingga mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi saya sampaikan di Ibu-Ibu Bayangkari kemarin sore. Yang nggak sempat dengar, minta rekamannya. Minta rekamannya ya, supaya ilmunya sama. Ibu-ibu dapat ilmunya, bapak juga dapat ilmunya supaya di rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berakhlakul karimah, rumah tangga yang sekinah mawaddah warahmah. Itu panjang pembahasannya. Kita juga berinteraksi dengan anak-anak kita yang sudah punya anak. Orang tua juga punya kewajiban berakhlakul karimah kepada anak-anaknya. Bukan semata-mata anak orang tuanya. Orang tua juga harus memiliki akhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Di antara akhlaknya ialah mentarbiah putra-putrinya dengan tarbiah agama yang benar di samping tarbiah duniawiyah yang cukup. Pendidikan akidah ditanamkan, pendidikan semangat ibadah ditanamkan, pendidikan akhlak ditanamkan, etika, norma-norma, adab, interaksi yang baik, tanamkan. Di samping terkait dengan perkara-perkara yang umum supaya dia menjadi laki-laki atau wanita, anak yang soleh dan punya skill. Itu yang paling penting. Tarbiyah. Yang kedua riayah. Orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Perhatian kepada anak-anaknya. Menjaga anak-anaknya. Mengamankan anak-anaknya. Bukan semata-mata urusan duniawi, makan, minum, pakaian, sandang pangan, papan. Nggak semata-mata itu. Ini harus. Tapi juga perhatian dalam perkara yang lainnya. Ketenangan pada kehidupan mereka, kenyamanan, kedamaian dalam kehidupan mereka, dicarikan lingkungan yang baik supaya mereka tenang hidupnya. Plus perhatian pada agamanya, tarbiyahnya tadi. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, apalagi anggota kan, Nah, keselayar jomblo, banyak nggak? Banyak nggak? Banyak pak ya? Wah ini suara protes kayaknya. Eh. Tugas ke selayar jomblo. Sibuknya luar biasa. Kan begitu. Sesibuk apapun kita, sejauh apapun kita dari keluarga dan anak-anak kita. Kasih perhatian. Paling tidak ditelepon. Tanyakan bagaimana kabar anak fulan, fulan, fulan bagaimana kesehatannya, bagaimana keadaan dia wasiat, oh, bagaimana pendidikannya, bagaimana etikanya, bagaimana agamanya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Tanyakan, perhatian. Ini penting. Jangan sudah ada mamaknya Ustadz yang ngurus mamaknya sudah. Nah bapak diwakili sama mamaknya gitu. Tidak pernah telepon anaknya, nggak pernah berhubungan dengan anak-anaknya. Ini membahayakan. Bukan semata-mata hubungan baik dengan ibunya, bapaknya pun juga harus baik. Kasih perhatian. Enggak semata-mata cuma kirim uang untuk makan minum, perhatian yang sangat penting. Apalagi ada di, di, di rumah kita sama-sama serumah. Sesibuk apapun kita kasih mereka waktu. Waktu khusus untuk keluarga. Apa bahasanya? Bahasanya quality time gitu bahasanya. Waktu yang berkualitas untuk keluarga. Sudah, matikan semuanya. Nggak ada, nggak ada urusan dengan yang lain-lainnya. Keluarga khusus. Istri, dikasih perhatian. Anak, dikasih perhatian. Curahkan itu semua kepada mereka. Itu haknya anak. Tanda orang tua punya akhlak, punya adab pada anak-anaknya. Nggak dibiarkan jadi broken home. Kita punya tetangga. Kita punya family, kita punya family. Dan panjang family kita ada atas, ada bawah, ada kanan kiri, kakak, adik, ponakan, sepupu, paman, bibi, kakek, nenek, sepupu kesekian, ponakan kesekian, family kita. Islam mengajarkan kepada kita akhlakul karimah kepada mereka. Namanya prinsip silaturahim. Menjalin hubungan kekerabatan yang bagus, yang baik dengan mereka di e, bagus hubungan entah dengan tutur kata, entah dengan komunikasi, entah dengan hadiah, entah dengan ziarah, harus bagus hubungannya. Jangan ada kasus dengan kerabat kita. Jangan ada permusuhan dengan mereka. Harus bagus dengan mereka semua. Silaturahim ini sabab untuk melancarkan rezeki, memanjakan umur, Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayun sa'alahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah dia menyambung hubungan kefamilian dengan kerabatnya, silaturahim dengan familinya. Perkara besar. Di satu sisi supaya kehidupan kita nyaman, nyaman, enak, tenang, tentram, membahagiakan. Ketemu orang tua enak, ketemu paman enak, ketemu bibi enak, kakak, adik enak, nyaman. Dikatakan bagus muamalahnya, bagus interaksinya. Di sisi yang lain dapat keutamaan yang dijanjikan dalam riwayat tadi. Memanjangkan umur, melapangkan rezeki. Nggak semata-mata kerja, itu ikhtiar. Ada asbab yang lain supaya rezeki lancar. Di antara caranya adalah silaturrahim Begitu. Tugas Ustaz. Caranya banyak. Tadi itu media dimanfaatkan, ada WA, chatting sama mereka, ada telepon, hubungi mereka, tanya kabar. Bagaimana? Kalau panggil kakak apa? Kakak ya. Kakak gimana kakak? Apa aja di sana? Kakaknya Anda ada di Papua sana, adiknya ada di Kalimantan sana, yang satu lagi ada di Jawa sana, yang ini di Australia, yang ini di Amerika. Jangan diputus. Tanya kabar. Gimana kabar sehat semuanya keluarga? Gimana kemenakan? Bagaimana semuanya sehat semuanya? Alhamdulillah, jaga kesehatan. Berkomunikasi walaupun di masa pandemi, walaupun beda tempat, media dimanfaatkan untuk menyambung hubungan dengan mereka. Kan begitu. Kirim hadiah dan segala macam. Banyak cara untuk silaturahim. Satu, ahlaknya kita bagus. Dua, hubungan kita dengan mereka semua indah. Tiga, dapat pahalanya. Dapat keutamaannya. Memanjakan umur, melancarkan rezeki. Kita juga punya tetangga. Entah tetangga di kampung atau tetangga di tempat tugas. Depan, belakang, kanan, kiri, dekat, jauh. Jiron, tetangga. Pun juga demikian. Islam memberikan bimbingan kepada kita. Yang namanya al-ihsan. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Kepada jiron. Dan itu buah iman kita kepada Allah dan hari akhir. Rasul mengatakan dalam hadis, Wa كَانَ kana yu'minu billahi wal فَلْيُحْسِنْ akhir falyuhsin ila jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tangga dia. Perbuatan baik dengan ucapan bisa, dengan perbuatan bisa, dengan hadiah bisa, dengan ziarah bisa, komunikasi yang baik bisa, interaksi yang bagus bisa. Semua perbuatan baik harus rukun rukun tetangga. Harus baik dengan mereka semua. Dalam uh, aturan bangsa kita kan ada RT kan, rukun tetangga. Itu prinsip Islam. Terapkan itu. Kita baik dengan tetangga kita. Kita kasih penyuluhan kepada masyarakat supaya baik dengan tetangga mereka. Ini akan membuat interaksi hidup semakin bahagia. Anda buka pintu rumah, yang pertama kali Anda dapati tetangga. Bukan pintu rumah, ada Pak Fulan di depan kita. Tengok kanan, ada Pak Fulan sebelah kanan kita. Tengok kiri, ada orang lain. Kalau kita bagus dan rukun dengan tetangga, hidup nyaman, hidup itu enak, membahagiakan. Buka pintu, mau nyapu depan rumah, ada Pak Fulan. Assalamualaikum Bapak, bagaimana? Sehat kabarnya? Siap, sehat. Nyaman kita. Ngobrol, sharing, tak terkait dengan masalah apa. Nyaman. Itu kebahagiaan. Di sisi yang lain itu perintah Rasulullah SAW. Di sisi yang lain menunjukkan imannya kita. Itu buah imannya kita. Kita seorang mukmin. Iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jaga kerukunan dengan tetangga. Jadi bayangkan kalau dengan mereka semua yang tersebut di atas, kita jelek muamalahnya, jelek interaksinya. Sempit hidup ini. Menderita kita. Ketemu orang tua, ribut sama orang tua. Sakit ibadah. Ya, ke orang tua. Masuk rumah, aduh, kayak neraka. Masuk rumah, aduh, isinya udah ribut sama istri. Perang sama keluarga, bertengkar sama orang rumah. Ketemu anak, wah tambah bikin jenuh. Keluar rumah buka pintu, ribut dengan tetangga juga. Ketemu Pak Fulan, ribut. Alan, ribut. Menemui siapa ini? Dengan family nggak ada yang bagus interaksinya. Semuanya saling cuek, semuanya saling boikot. Hidup Anda menderita. Dan yang kedua, Anda menyalahi bimbingan syariat. Bahagiakan hidup. Jangan dibikin menderita. Dibikin bahagia, dibikin nyaman, dibikin damai, dibikin tentram dengan bimbingan Islam, dengan poin-poin tadi. Kita juga interaksi dengan muslimin secara umum. Masyarakat secara umum. Maka dikaitkan keterangan rukun warga harus rukun dengan semua warga kita, warga negara kita, khususnya warga muslimin. Dengan menunaikan hakul muslim adalah muslim hak muslim atas muslim yang lainnya. Ketemu orang, salam, tebarkan salam. Ketika dia mengundang, penuhi undangannya. Ketika dia minta nasihat, kasih dia nasihat. Ketika dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketika dia sakit, jenguk dia. Ketika dia mati, antarkan jenazahnya. Hak muslim. Dan bagus dengan mereka semuanya. Baik akhlaknya dengan mereka semuanya. Bagus. Interaksi yang mulia dengan tutur kata, dengan perbuatan, dengan harta, dengan apapun yang kita bisa. Menjaga kerukunan antar warga. Ini semua dibimbingan dalam Islam. Kita harus menjadi percontohan di situ. Lalu memberi penyuluhan kepada masyarakat supaya mereka juga demikian keadaannya. Ini warga secara umum. Kita juga punya penguasa. Rakyat ke penguasanya. Anggota kepada atasannya. Pegawai, karyawan kepada bosnya. Itu juga diatur dalam Islam. Rakyat itu harus punya akhlak yang mulia kepada penguasanya. Ini dimasukkan dalam perkara akidah oleh para ulama. Bukan lagi perkara akhlak dan adab. Dimasukkan perkara prinsip. Akhlaknya adalah as-sam wa ta'ah liwaliyil amril muslim fi maksiatillah. Islam mewajibkan kita menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya yang muslim selain dalam perkara kemaksiatan. Samina wa ta'na. Mereka memberikan arahan yang sesuai dengan syariat, samina wa ta'na. Mereka memberikan arahan untuk kemaslahatan umum, samina wa ta'na. Mereka memberikan aturan yang mubah sami'na wa ta'ala. Ini ahlaknya seorang rakyat. Itu disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak hadis tentang masalah ini. Wajib bagi rakyat untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat pada penguasanya selain dalam perkara kemaksiatan. Dan ini dampaknya sangat besar. Ya, katanya para ulama, mentaati penguasa itu akan bisa mentertibkan kehidupan berbangsa, bernegara. Mentaati penguasa itu bisa mentertibkan hidup bermasyarakat. Negara itu akan makmur. Negara itu akan tenang, akan damai. Negara itu akan maju ketika masyarakatnya warga yang taat. Walaupun penguasanya mungkin ada errornya, mungkin ada kekurangannya, kemaksiatannya, kewalimannya, itu dibahas berbeda. Masyarakat yang tuntut. Bapak bisa sedikit membayangkan, tidak usah jauh-jauh NKRI, selayar sudah. Bayangkan Pak ya, satu kepulauan selayar, semua warganya, semua masyarakatnya patuh dan taat. Kira-kira gampang gak ngaturnya? Jawabannya, oh gampang. Dan itu umum. Kira-kira ketika warga negaranya patuh dan taat kepada penguasanya, apakah ada kasus? Ya tidak ada. Di satu sisi mereka akhlaknya bagus dengan akhlak Islam, di sisi yang lain patuh kepada pemerintahnya. Sengketa tanah tidak bakal ada, Pak nggak bakal capek-capek menyelesaikan sengketa tanah. Ya, narkoba nggak ada narkoba. Muslimnya Muslim yang taat kepada Allah ngerti ini barang haram. Nah, etikanya bagus, tidak ada itu semua. taburan antar antar uh, suku, tidak ada. Perang suku, tidak ada. Antar warga, antar desa, tidak ada. Kenapa mereka semuanya secara pribadinya, individunya, soleh, berakhlak, beradab, beretika. Dan terkait dengan aturan, sami'na wa Kalau negaranya, bangsanya itu tenang, damai, tidak ada letupan-letupan persoalan. Kira-kira nih, bangsanya terpuruk atau bakal maju? sangat maju. Bidang apapun mudah di, di, di, diurusi. Ekonomi Jepang, investor wah datang dari mana-mana, nggak bakal merasa takut uang itu hilang. taruh semuanya apa aja enak dikarenakan semua warganya berakhlak, beretika, beradab dan terkait dengan penguasanya samina wa Itu yang diharapkan dalam Islam. Dan kita yang hadir sekarang ini harus menjadi percontohan. Lalu sampaikan kepada masyarakat yang lain. Motivasi kita apa? Motivasi kita ibadah. Itu yang membedakan. Ibadah. Ibadah apa Ustaz? Ibadah mentaati penguasa. Masa ibadah? Iya, ibadah dan bukti keimanan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu" Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil mukminin. Berarti ini amal keimanan. Berpahala. Taatilah Allah. Taatilah Rasul. Dan ulil amri di kalangan kalian. Kata di tafsir. Ulil amri itu para penguasa. Diperintahkan wajib. Muslimin ketika mentaati penguasanya. Itu motivasinya ibadah ingin cari pahala, ingin mewujudkan keimanannya. Kira-kira kalau warganya semina wa apakah akan ada gerakan radikalisme, terorisme? Jawabannya, tidak ada. Apakah ada gerakan separatisme? Tidak ada. Tidak bakal ada. Penguasanya nyaman, wis masyarakatnya tidak ada ya bakal begitu. Itu yang diinginkan dalam Islam. Dan itu ajaran Islam. Bukan semata-mata anjuran pemerintah. Itu juga iya. Tapi untuk umat Islam ada motivasi tersendiri meraih pahala dari Allah. Beribadah dalam bentuk ketaatan kepada para penguasa. Ini penguasa, Pak. Kita juga punya para ulama Ya kan? Orang yang alim-alim ada umara, ada ulama. Kita harus punya akhlak kepada mereka. Ini jelas. Kalau dengan ulama itu biasanya muslimin lebih hormat, kan gitu ya. Ini sama penguasa sering mengkritisi kan gitu ya. Ini sama ulamanya nggak berani. Ya benar. Coba dia. Gitu Pak ya. sama penguasa kan sering kalinya kritis hmm, tajam dia. Datang ulamanya anjir Pak Yai. Ngoten. Padahal ulama juga manusia biasa, Umar juga manusia biasa. Dalam Islam semua dihormati. Untuk ulama sama, sami'na wa ta'na. Kita mentaati mereka dalam perkara-perkara yang mereka bimbingkan. Ya, mereka bimbingkan dari ilmu agama ini yang sesuai dengan bimbingan syariat. Kita minta fatwa kepada mereka, minta nasihat kepada mereka, arahan-arahan keagamaan kepada mereka, mengambil ilmu dari mereka. Itu para ulama. Ini jelas. Umumnya muslimin hormat kepada para ulamanya. Tapi jangan lupa, dengan penguasa pun juga demikian. Kita kadang berinteraksi dengan non-muslim. Mungkin enggak? Mungkin entah di instansi kita atau di e, desa kita atau di kotanya kita. Tidak hanya muslimin yang kita jumpai. Seringkalinya kita juga interaksi dengan non-muslim. Islam pun juga mengajarkan kepada kita menjadi sosok muslim yang beretika, berakhlak yang baik bahkan kepada non muslim sekalipun. Caranya bagaimana? Ini penting. Kau muslim rahimakumullah ketahuilah. Non muslim dalam pandangan Islam itu dibagi empat. Ini tolong untuk anggota harus paham ini. Ini tidak akan ada pada sosok jihadis teroris. Tak kasih kuncinya Pak. Non muslim itu dibagi empat dalam fikih Islam. Yang pertama kafir zimmi namanya. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup senegara dengan kita. Di Indonesia ini kafirnya kafir zimmi. Ada muslimin di sini, ada protestan, ada katolik, ada Buddha, ada Hindu. Lima ya? Atau yang keenam tuh? Non muslim. Senegara dengan kita. Namanya kafir zimmi. Yang kedua, namanya kafir ma'ahad orang non muslim yang di negaranya masing-masing. Tapi mereka punya hubungan damai dengan negara kita. Nggak ada perang. Hubungan politik, sosial, budaya, olahraga, semuanya bagus. Namanya mu'ahad. Yang ketiga mustakmin atau mustakman. Non muslim yang dari mancanegara yang datang ke negara kita. Dengan resmi, dengan visa resmi, undangan resmi. Entah dubes mancanegara, wisatawan mancanegara, momen olahraga, momen pendidikan, momen uh, apa begitu, pertemuan-pertemuan penting, namanya mustakman. Dalam fikih Islam, terucapkan baik-baik. Anggota harus paham ini. Dalam fikih Islam, mereka semuanya tidak boleh diganggu. Mereka semua dikasih keamanannya. Muslimin dituntut untuk menciptakan suasana damai yang nyaman dalam bermasyarakat dengan mereka. Jangan kamu ganggu. Jangan kamu eh, apalagi sampai tingkat dibom, dibunuh, dibantai. Tidak boleh. Allah mengatakan dalam firman dia taubah Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah kata Allah. Nas Quran. Apabila ada seseorang dari kalangan musyrikin non muslim meminta jaminan keamanan kepada engkau wahai Rasul yang muslim, maka kasih dia jaminan keamanannya. Nah dikasih masuk wakaf politik, atau dikasih kisah resmi untuk masuk ke negara kita, dikasih keamanan, kasih kata Allah. Hatta yasma'a kalamullah supaya dia bisa mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan kalamullah yang dilantunkan oleh kaum muslim di negara mereka supaya ngerti ini Islam, ini bimbingan Islam, ini syariat Islam. Ada lagi yang kedua, thumma ablighu ma'manah. Lalu sampaikan dia ke tempat yang aman untuknya. Nas Quran tidak boleh diganggu. Nas hadis mengancam dan mengecam. Yang dikecam kaum musliminnya. Ketika ada di antara muslimin yang mengganggu mereka, membunuh mereka, membantai mereka, mengepung mereka. Yang diancam yang muslim tidak akan mencium aroma surga. Disebut dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar semoga Allah meridai beliau kata Rasulullah SAW man qatala muahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad dalam keadaan dia masih ada perjanjian damai dengan muslimin, maka yang membunuh tidak akan mencium aroma surga. Kecaman ini menunjukkan apa? Muslimin, wilayah Islam, bimbingan Islam sangat-sangat menjaga kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dengan non-muslim yang tiga jenis tadi. Mereka melanggar, laporkan kepada yang berwajib. Mereka bikin rusuh, laporkan kepada yang berwajib. Nah gitu. Negara punya aturan. Bukan kemudian dengan serta-merta person muslim, kelompok muslim membantai mereka. Tidak boleh. Ini bimbingan Islam. Tapi bukan berarti kemudian kita loyal kepada mereka. Tidak. Tetap lakum dinukum waliyadin. Muslim, muslim mereka. Mereka silakan aja. Tapi ini bahas dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Kita ciptakan kedamaian. Akidah masing-masing. Ibadah sendiri-sendiri. Jangan campur aduk. Ini ketiga. Ada lagi yang keempat. Namanya kafir harbi orang kafir yang membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Mereka ini yang diperangi. Mereka ini yang diperangi. Ini akan dibahas panjang pertemuan besok Senin pagi dengan anggota ya, Pak ya. Tema kita apa? Senin pagi nanti berjihad bersama dengan penguasa. Ini akan saya jabarkan panjang bagaimana fikih jihad supaya Bapak bisa memiliki ilmu dan gampang mematahkan uh, syubhat atau argumentasi kaum teroris. Supaya jangan kena mereka juga kan gitu. Supaya ngerti bagaimana aturan jihad dalam Islam. Akan insyaallah. Ya. Ini intinya. Sehingga muslim dengan bimbingan Islam juga punya etika, punya adab, punya interaksi yang baik walaupun dengan non muslim. Apalagi dia tetangga kita, punya hak tetangga. Apalagi dia kerabatnya kita non muslim dia punya hak kerabat tetap ini yang harus baik-baik sampai kepada non muslim pun kita diminta untuk berakhlak kita hidup di dunia ini di sekitar kita ada banyak hal selain manusia ada hewan tumbuh-tumbuhan namanya apa ini alam raya ini Islam pun juga memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin punya akhlak kepada alam raya ini. Gimana kok akhlak kepada alam raya ini? Masa ngomong sama sama hewan? Masa ngobrol sama rusa di belakang situ? Ya kan tidak kan? Maksudnya ialah akhlak Islam kepada terkait dengan alam raya ini, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macamnya Diminta untuk menjaga kelestariannya, tidak boleh merusak alam. Baik yang daratan ataupun yang lautan. Dikecam dalam Islam. Tindakan-tindakan merusak alam ini. Merusak daratan, merusak lautan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, al fasadu fil barri wal bahr bima kasafat aidin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Itu semua karena ulah tangan-tangan manusia, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Supaya kami nanti akan merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka hukuman dari kami dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Dikecam dalam Islam. Tidak boleh itu. Maka bimbingannya adalah melestarikan alam, alam laut. Dilestarikan. Di Selayar, Masya Allah banyak spot-spot. Terumbu karang. Itu Pak ya. Alamnya indah. Dijaga. Jangan dihancurkan semata-mata cari ikan. Hutan-hutan. Alam raya yang kita miliki ini luar biasa. Muslimin warga negara Indonesia harus bisa menjaga alamnya alam pegunungannya, alam persawahannya, perladangannya, lautnya, daratannya, semuanya. Hanya mengerjakan yang diizinkan oleh aturan agama dan, dan uh, aturan pemerintah dan tidak merusak. Sampai urusan alam raya. Sampai bab hewan sekalipun. Dikasih bimbingan. Tidak boleh menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Tidak boleh menyisa hewan, tidak boleh itu. Nah, tangkap ayam, gantung, anggota latihan, tembak tuh ayam, masih hidup. Dah, dah, dah, dah boleh. Itu menyiksa hewan, hukumnya haram. Rasul menjelaskan di zaman dahulu kala ada seorang wanita dimasukkan neraka gara-gara seekor kucing. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, "Udzibati fi hirratin." Ada seorang wanita di, di zaman dahulu kala disiksa, diadab oleh Allah karena seekor kucing. Itu kucing ditahan, dipenjara, dikerangkeng sama dia. Nggak dikasih makan, juga nggak dilepaskan supaya cari makan sendiri di luar sana. Maka dia disiksa oleh Allah, diadab karena seekor kucing tadi. Kita mendapatkan seekor anjing. Mohon maaf ya, dalam Islam anjing itu hewan yang rendah gitu. Nggak ada nilainya. Tapi kita mendapati seekor anjing, lidah menjulur, kehausan, kayak mau mati. Kita dianjurkan untuk ngasih air, dikasih minum supaya dia hidup. Di zaman dahulu kala kata Rasul, ada seseorang yang dikenal wanita pelacur. Mohon maaf ya agak sedikit vulgar bahasanya. Wanita pelacur, dikenal sebagai pelacur di zaman Israel. Suatu kali dia kehausan sangat. Sangat haus. Kering tenggorokannya dia. Berjalan ketemu sumur. Ada airnya, dia turun. Minum. Segar dia. Begitu dia naik, mendapati seekor anjing yang juga kehausan. Lidah menjulur, sudah nampak sangat kehausan, bahkan dia menjilat tanah-tanah yang basah. Dia mengatakan, dia mengalami yang saya alami tadi. Dia langsung turun ke sumur, ambil air pakai sepatu haknya itu, digigit sama mulutnya naik ke atas, diminumkan kepada anjing tadi. Rasul menjelaskan Allah mengampuni dosa pelacur tadi. Allah mengampuni dosa pelacur tadi dengan tindakan baiknya dia memberi minum anjing. Rasul mengatakan likulli kabirin rotbatin sodakoh. Ada sedekah untuk semua makhluk yang bernyawa. Entah itu manusia ataukah hewan-hewan. Luar biasa Islam itu. Memberikan bimbingan yang luar biasa. Akhlak yang mulia. Dari mulai kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, sampai kepada hewan-hewan. Ini semuanya harus ada pada masing-masing kita. Tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Dan sampaikan kepada masyarakat luas di sana. Islam itu indah. Islam memberikan bimbingan yang indah dalam bermasyarakat. Ini Pak masih poin pertama ya. Ber, uh, bermasyarakat dengan akhlakul karimah. Baru yang kedua terkait dengan ukhuwah islaminya. Baru yang ketiga menegakkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini untuk menjaga stabilitas nasional dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ini insya Allah banyak yang bisa menyampaikan terkait dengan ukhuwah islaminya dan segala macamnya. Uh, saya sengaja memperpanjang pembahasan yang pertama ini Dikatakan ini yang terpenting terkait dengan bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Jadilah muslim, individu muslim yang berakhlak, yang beretika, yang beradab dengan semua pihak dengan bimbingan syariat dan sampaikan kepada orang lain tentang bimbingan ini.